بسم الله الرحمن الرحيم Saya ada salah dalam takbil, tablik akbar ini, punten. Lain salah saya, salah ngomong sama lain ustaz. Kan manusia yang dikutuk jadi ustaz. Dikutuk usaha, kusi bunda, di imah. Kumamah doa akhirnya. Epi sing jadi ustaz. Gebuk. Nah, mah Epi jadi ustaz. mana mah cikal licik nakal dijurukeun ge pangperedna mana nah mah loncing spray di beton si bapak getih hubungan dipecet di bapak research and development bagian kimia ngarumus warna mata panon rusak nepi ka ayeuna karena harus bergaul dengan 100 unsur kimia setiap hari baheula banget jika bimbing flank karena menyedot kimia minumnya wajibnya susu murni Bela jika rongrongkong sepak hijrah enak jadi jika Afgan aslina lama tepuku dulu saya DKM bu diskoti, karaoke masas dan gajinya badak atau 15 juta sebulan can intensif can lemburan tapi hati tidak pernah tenang resah gelisah gundah gulana risau kacau galau ya statusnya selalu galau Nah, bagaimana Ustaz cerita selanjutnya? Eh, dengen kencan beres. Ya. Ternyata uang bukan syarat bahagia. Money is not everything, tulis. Uang bukan segalanya, yang status buruk. Money is not everything. Uang bukan segalanya, but no money everything is nothing. Yeah. Tapi itu bukan duit, liar oges. Kuatnya adalah ikhtiar perbuatan, rizki mah kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar ngajar di rumah kadima ikhtiar perbuatan, rizki mah kejutan, karena gaji mah didunungan, rizki mah di Allah. Setuju? Non bedanya gaji yang rizki, gaji mah di dunungan, di kantor, di perusahaan, rizki mah di Allah, gaji mah ya slip jeng struk, mata ngelobang ada gaji sok slip jeng struk. Kamu gaji buta mah. Ya. Tapi Rizki mah nggak ada slip dan struknya. Rizki mah tak terbatas, gaji mah terbatas. Tetap bekerja mah ke Allah, luruskan niat. Inamal amalu biniat. Nah kaitan dengan hijrah mah hadis pertama dalam Bukhari-nya juga. Inamal amalu biniat. Segala amal tergantung niat. Ya teh dia teh karena Allah, karena oleh. Karena Ustaz Epi, karena Allah. Mungkin karena Allah menang Ustaz Epi, mungkin karena Ustaz Epi mau menang Allah. Maya risau galau. Ngapain bertemu kalau untuk berpisah? kimia eksakta saya belajar di ITB matematika tentang teknologi mengutur fisika matematika cek matematika dunia mah hiji tambah hiji dua bisa ngaji bisa ngadoa dua sama dua opat mengadoan sok menang berkat opat sama opat delapan mengus menang berkat guru dihakan delapan sama delapan minus plus mengus menang berkat dihakan beteng sok jadi teas panjang tete hitungan tuh tapi menurut agama mas satu tambah satu tuh tidak hanya dua satu tambah satu bernilai luar biasa contoh satu Adam satu Hawa maths of God matematika Allah satu Adam satu Hawa berapa miliar manusia dua kali tilu genep cek urang dua kali tilu tilu ribu cek tukang foto dibayar mereka bawa bodoh pernah di debat nah, dua kali tilu tilu ribu eh ke bawa bodoh tiga roti tawar egois roti tawar roti tawar dibeli temenang ditawar palsu, untuk palsu, gigi palsu dibayarnya kudu duit asli. Maka jangan alergi dengan perbedaan yang menyebabkan perpecahan bukan beda pendapat. Sepakat ya? Yang menyebabkan perpecahan itu kedengkian disebabkan beda pendapatan, bukan beda pendapat. Si itu coba naik gocengnya ngambek kan? Makanya satu bersatu bersaudara. Kalau Ustaz Epi berfoto nunjuk lenitah ngorong, kikis perbedaan cari persamaan dan jelema ulun sarua ngajina bareng ngopina bareng ngisingna bareng nah itu yang sarua wae ada sih persamaan normalnya Ustaz nu sarua nah tok tong sombongnya tong gede hulunya bising tak sub helm nu gelis nu ganteng tercantik di Purwakarta ada di sini tong sombong pengalaman kita riwayat kita hidup sama pernah ngorong tong era imam muhasabah pasti mau ngorong gayana sarua kuna mau ngorong tara langsung dipicen pasti dipakai wirid heula jorok-joroknya jelema nu sok ngorong mah nyimpen api tertata untuk di kolong meja di kolong kursi Dong kita di kelas sok lo badu Tekong sombong lah, kita teh sama lah Kata macan es krim sok, saya boga tiket umroh untuk dua orang spesial buat orang Purwakarta mau umroh? Pulang pergi jalan kaki ke jalan suci ya Nubia mah ngorong Ayo lebih ekstrim, cung udah pernah Ustad pernah penangan oh, batur bising kurang hukum terus gerakan ngorok mas sarua pasti diputer-puter nah diputer-puter sabab letih pun gede mah kan bayang liang irung nanya cicing lah tong mota lah sarua lah maka jangan alergi dengan perbedaan bagaimana hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleha dengan frekuensi dan resonansi yang sama berangkat dari taat kepada Allah taat kepada Rasul taat terhadap orang tua saya paling takut tiga hal Allah, ibu, dan yatim barusan di Pak Haji Abah Budiman saya berbicara tentang soleh dan soleha ada habaib ada para ulama dari NU dan lain sebagainya saya datang ke panggung kayak gini coba kudu ngomong naon coba enggak sih cari persamaan cung nutup buka indung cung nu lahir lain tina beteng indung di dia ini konsep kesolehan ngaran kita teh jelema merja tina beteng ma bener Mun tina beteng bapak jelempeng. Merja lempeng. Sakapeng, mun mencret. Mun si bapak nanti ngadar sebelah ceket. Kan ayatnya tadi disebut di mukadimah. Ibu, catat Bu, kabar udah semua. Ingin soleh ini rumusnya. Wallahu dan Allah ngasih modal kalian semua yang ada di sini. Arrojakum dikeluarkan mimbutuni dari butun perut-perut hatiku. Durhaka kedua setelah Allah tuh ke ibu. Lihat perjuangan ibu 9 bulan mengandung kita. Selera makannya jadi terganggu, ningali salah gigi jadi rujit ningali si bapak nu tadi na ganteng teh pabelit banget jeung beuteung dikeul we kanu sangu jadi roream Hayang nu aneh-aneh hayang kadong-dong jam tulus subuh coba hayang neke sirah RW nu nyiram Bandung ayah sampai ibu-ibu keur ngadat salakina ya atuh ya buru sion ngaca yang naon atuh mama teh kenyiram tahu gue pengen apa sok apa sih yang buat kamu ya aku pengen pasti kotor aku mah nulain ya, ya, ya mah lah ya atuh ya emang bawaan janin yang guys atuh lah dulu janji apa yang ngebuat kamu yang dikotor sama kakandang hayam beting-beting mau handphone demi nu nyiram perjuangan seorang ibu tak anu garing ya anu anep kene Eta hayamnya diolong ke si bapak Ya matu yang please Dia ngamuk pemajikan orang Cerayam teh kokok kokok kokok korocot teh modal nya hanet kene medok siga mayones eh dah si bapak teh bawah, ya hanet kene dibubuy heula manya atah dibubuy iya. make tanya gaji ya asap ngebuakan ku ayah heula kuaya wae nu kunu cager sebel komo nu kunu nyira eta mah pemajikan keur ngospek salaki tentang kesetiaan salapan bulan tebisa nangkuban betul bu terganja oleh kita janin yang mengganjal saat itu di perut ibu kita tapi si mama sabar kemana-mana dibawa disimpen lagi di harap kang becawe di bejan mah tong tarik tengnya abis nuju ke kandungan eh cek simang teh ayah tuh ibu-ibu ker hamil wadah neng ha kapan sembilan bulan nangkarak bisa nangkuban antara hidup dan mati melahirkan berapa juta ibu yang wafat dalam keadaan melahirkan tinggali statistik dan di kebidanan loba Hindung rela melepas nyawa demi anaknya maka durhaka kedua setelah kalau untuk ke ibu. Beresan. Singa Dora kakak itu. Ibu menangis antara hidup dan mati ketika melahirkan. Lalu ibu tersenyum, anak yang dilahirkannya kita saat itu sempurna. Lalu ibu menangis, anak yang dilahirkannya tampak, campak, demam. Nah, ibu-ibu yang tidak mau dicampakkan ke puskesmas suntik campak. hari mah di pangku si bapak na eueuh jauh kemana bu ke puskesmas ya budak pek disuntik seperti Hajar memperjuangkan air untuk Ismail yang masih bayi pulang anting dan budak eueuh bisa di php an nah pulang anting mas mas lompat tinggal deui lompat tinggal deui lompat tinggal induk bahlah orang pinarep disumput-sumput teku anak eleh jalikan ge di burial di tempat umum balang gara SMA berdiman atau yang seutik ke pelecehan seksual dicaplok siap Terus boga budak mah di nabes burial na bemo burial na beca burial kan si mamah rayu tuh itu urus sahat lain urus si bapak hukum Mata doraka ka inuman sarua jeung doraka ka Allah di antara dosa besar adalah doa kepada orang tua. Maka yang soleh, yang soleha tanya diri sesoleh apa kepada orang tua kita. Hei eh, ibu-ibu jangan egois, bapak-bapak jangan egois. Ini anak ingin anaknya soleh. Kurang siga soleh kuma. Kapan terakhir sunggam kasih mama? Eh, lah, ini dikawinkan ya. Kata gede ditakul be sakali-kalina. Sayangnya Kola Roma Irama bidang lutihi. Bagaimana Roma Irama bersabda dalam dangdutnya? Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dialah manusia satu-satunya. Kalau kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibu. Saya frekuensi sama Haji Budiman tadi, pecinta ibu, pecinta yakin. Makanya panggil wali kota Purwakarta ngundang mah jadi ladangan nah jadwalnya bantrok tapi ketika frekuensinya sama sehingga sama bunda saya yakin sama bunda pecinta ibu tepuk buat bunda dan berbangga hati dipimpin oleh para ibu-ibu yang soleha Mantap lamun madrasah alias negeri teh kamarana atuh gaya rek wae hirup Haiman mah beriman, hayang amannya beriman. Laut pun terbelah bagi Musa. Kalau beriman mah api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Semua akan ajaib pada waktunya. Saya bukan ustad, mas santren pernah tamat sekolah mah bawae. Tapi dikutuk ku si mama, mama doakan epi jadi ustad. Nasa, Nasa, nggak doakan epi jadi ustad, jadi presiden, begang jadi presiden mah sacidung metu sakecap nyata doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan oh bener ke di strap balai eh, sekolah tapi nyanyi suara mana ada goreng nah abu ditanyanyi resep goreng nawe naik set kasih ibu kepada kita tak teringat sepanjang masa hanya memberi cara kembali bagi sang surya menyinari dunia bela lempeng nyanyi ayat menyebut kalimat-kalimat nuayan lagu itu cerik bagi sang surya menyinari dunia ibu tidak pernah mengenal haus yang penting anaknya nyaman bener nggak bu ibu tidak pernah mengenal lapar yang penting anaknya kenyang ibu tidak pernah mengenal ngantuk yang penting anaknya nyenyak perhatikan paling loba begadang ke orang-orang sah budak tadi pulang kulabuna bocor ganti ku tutup saji sakingnya ke anak aslina kasih mama sok diperhatikan saya lihat istri saya ke anaknya saya anak empat istri semua bukan istri saya punya anak empat anak saya perempuan semua empat bukan perempuan saya empat punya anak sok salah wae bayu ketang dinanya nanya ada orang mati kasep dengan payu ya Eta bener indung mah ke anak kan Sengit hiji ge diudak bari ngomong teh tanpa kontrol Mereka akan anak ayu Manya renggit ngakan anaknya. Ang renggitnya dinosaurus. Tapi kan sakingnya anak. Terus mun orok kudang penting. Nunggu siksa. Bari perem. Tuh gitu tunduk. Si bapak mau meletet tuh. Udah capek nges Bapak mikirnya pakai logika. Orok segede gitu dipangku keduaan. Si mama mah tidur deh si bapak si mama tidur orang tidur si bapak udang rek mangkus ha rek mangkus si mama rek naon nyen orok deh gitu rek awet si bapak tapi ke, bercerita bapak kan lain lagi cerita bapak itu mengerah mengalir keras darahnya dalam tubuh kita oke indung lain kata kata nabi umuka umuka umuka hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleh hati dia inditna Wallahu dan Allah mengeluarkan arrojakum semua kalian yang hadir di sini mimbutuni dari perut ibu kalian karena kita bukan Adam dan Hawa yang tak berayah tak berbunda setuju kita bukan Isa yang tak berayah kita sempurna jelema merja tina beteng emak tak ta'lamuna syai'a yang tanpa daksa pas lahir ke dunia mah oh. Oh. Ucang-ucangan tuh bisa najong, rorelan tuh bisa ngepul. Siapa yang mengajarkan? Ibu. Halo Haka. Jadi tidak itu bang bang bang bang. Kan ayah di Bandung mah ibu-ibu lebay, orangnya ditimbang nanti kaki bang ding bang ding bang he bang ding bang ding bang he ai waosan ayaan ai pentos buluan ah, bang ding oh berarti bayi ayah jaibnya sakingnya anak indu diwapan oh ingat nggak teteh semua pasti mengalami di sini kita lagi kecil main di taman teteh ah, ah sore-sore nges mandi oh boleh main tapi oh, iya, jangan lupa makan ningali sopna bekah nggak mau eh makan nanti sakit nggak mau eh ini kapan ngeh ngeh belum orang teh bari hangkuka Pernah nggak setelah kita seperti hebat dan dianggap hebat, lalu kita ingat siapa yang menghebatkan kita, lalu sadar membawa hasil keringat dengan sikap terhebat, membawa makanan terlejat, lalu memohon dengan proposal ketulusan mah sekali mencoba menyuapi mama boleh nggak mah pasti nolak. Tunggulah mama mama ridho. Mama tahu nggak ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Tapi pengen ridho mama dengan cara yang sederhana ini sekali mah ngawapan mama Mana itu mana epi maut asup neraka gara-gara teu menang lilu Allah eleh tah dasieuna budak nanya asup neraka mah soalnya keletiga epi nincak puntung rokok Mama diletakkan dan tinggal iya aya dikotokan saking epi takut duka bakar tak enak epi hayang bung nincak sini neraka boleh nggak sok atu ah tapi tuh makin ngengeng dong si mama di luhur epi di handap sok mah ah satu sendok tak habis ditewak, disimpan, digabruk, dikuramasa. Ternyata air mata seorang ibu yang menetes ke ubun-ubun anaknya jadi kita hari ini. Kapan terakhir melihat kernyit dahi dan keriput kening seorang ibu? sakit dahi dan keriput jidat ibu kita si mama ningali orang monok di mana goler diusap ditahtap dicium gabe anak-anak Rabbi habli minas solihin kapan terakhir melihat wajah orang tua kita secara sama terus saat itu mendoakan seperti orang tua mendoakan kita Allah oh, wali walidayya padahal doa seorang anak untuk ibu itu tanpa hijab seperti layak doa orang tua untuk anak mama sungkem. Maka kita diman dapat pelajaran dari guru agama kita surga di bawah telapak kaki ibu. Kapan menyengaja hari Jumat seminggu sekali mencium pintu surga untuk membukakan ridho Allah berkah dengan mencium bagian atas kaki ibu kita? Kapan? Cikoho di Arinu Pernah minum cisuku indung? Air mata duyung di arudan? Pernah nampanan cimata indung di kapasan di sapuan supaya orang hirup dilindungi ku Allah? Hati-hati ini muhasabah. Ridho Allah ridho walidain. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Betul? Wa syukrullah, syukril walidain. Hati-hati doanya dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan bukan hijrah kalau tanpa menghormat orang tua terlebih yang masih ada lalu kemudian efeknya kenapa kita harus mencintai yatim kalau mereka ingat ibunya kemana kalau oh, mereka ingin jajan ke siapa mintanya? Maka nyatakan kepada mereka bagi siapapun yang akan memimpin Purwakarta khususnya program pertama adalah kumpulkan yatim Purwakarta beri jajan mereka supaya Purwakarta seperti Mekah dan Madinah. Karena Mekah, Mukarramah dan Madinah Al Munawwaroh sampai sekarang seperti itu jasa seorang yatim bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menitipkan tentang cinta kepada orang tua. Ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa Nabi selalu menangis kalau bicara ibu? Karena beliau lahir yatim. Maka Nabi jealousy kepada Wes Al-Qarni dan Salman Al-Farisi. Kenapa Nabi jealousy? Karena Wes dan Salman menggendong ibunya. Bertelanjang kaki menginjak padang pasir yang panas dan gesang lalu membakar di trik siang matahari. Ketika menyorot Kulitnya mengering karena dicekik dinginnya padang pasir di malam hari. Lalu Salman tidak pernah melepas ibunya dari gendongannya kecuali untuk bertoharoh, berburu dan buang air sampai kulit tubuhnya terkelupas karena gesekan ibunya yang lecet digendong olehnya hanya untuk mengantar bertawaf dan berumroh. Nabi menangis karena aku lahir yatim. Dia viral di langit tapi tidak viral di bumi. Artinya Allah berpihak. Hei, kita semua sama ingin cerdas cuma nggak soleh karena orang cerdas belum tentu soleh tapi orang soleh soleha pasti cerdas faktanya ada tapi sing solehnya karena bumi akan diwariskan pada orang soleh kata ibu saya surat al-anbiya surat 21 ayat 105 benar bumi akan diwariskan pada orang soleh saya sekarang charity penjara sebulan dua kali kesukaan miskin lapas perempuan lapas laki-laki yang mantan para pejabat di sana saya menangis pak kenapa di sini menurut Indu percuma pinter kayak itu soleh orang soleh pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin Tur cari ngogo, eh di suka miskin ki urut bupati, urut wali kota, urut menteri, urut itu ya panah ya di dia. Salah rumus ustaz, rumus mana? Aduh, menurut kak indung saya teh. pakai rumus min kali plus. Naon artinya apa? Min niat jahat plus cara ngajabat tadi suka kaya jadi suka miskin min. Oh oke. Okay. Pengen cek si mama, cukup pintar, nu penting soleh. Nabi Muhammad itu sekolah tapi pin, pinter karena so soleh gapleh gaul tapi so Nabi, memesan memesankan orang mau berjihad sekalipun nggak boleh pergi kalau masih punya ibu urus saya indung munjung kuduka indung muja kuduka bapak kenapa ribuan kilo jalan yang ia tempuh lewat kerintang untuk kita anak-anaknya penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang ia berikan kongkorong coplok gelang lepas anting penting, nu penting mana yang bahagia ibu menangis ketika melahirkan ibu menangis ketika kita sakit ibu menangis ketika kita sekolah takut tidak terbiayai bahkan siapapun yang punya hutang termasuk orang tua kita pernah dimantankan saja setelah sukses mah jarang ditengok kapan minggu ini kita berfoto sama orang tua kita kapan minggu ini kita menempelkan pipi kita berbisik ke telinganya untuk minta maaf dan ridhonya karena umur nggak tahu kapan kita mencium kaki kita hanya untuk membukakan surga yang di bawah telapak kaki ibu itu herbal termahal di dunia adalah air kaki ibu yang kita minum secara sengaja saya bukti otentik punya fakta nyata di pesantren saya orang 25 tahun bocor anus karena mau praktek ngesigara rongkong karena kaluman bapaknya pakai pakai softtek saya panggil ibunya Bu, nyaah teka budak nyaa atuh ustad. Sok ibu calik tiluhur, kadia geruan budak. Nah cager teh, ayam ustad. bah cai, dah centong, kumahin mana suku. Saya nangis gak kuat. Dengan ikhlas, dengan terus karena aku pernah kekek. Dia sampai merinding dicuci diminum lah. Beberapa jam berhenti bocoran anusnya dan sekarang pulang jaga. Bila kau takut pada raja, lebih takut pada ibu. Bisa jadi hajat kita hari ini tidak tercapai, keinginan kita tidak tergapai, hutang kita tidak terbayar, masalah kita tidak selesai. Ini yang tidak kita selesaikan. Wudhu mati nalungan hela, ayam sukses mati indung hela. Setuju? Ridallah, ridallah walidai. Hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Wa walidun solihun yad'ulahu di antara investasi yang berarti dan abadi kelak di Mahkamah Konstitusi yang akan bersisa deposito adalah matal insan in amalu. Apabila anak Adam wafat, terputus seluruh amalnya kecuali yang tiga ilmu manfaat yang dicopot iman ketika belajar di sini buktinya ada yang mau sukses dua sodakoh jariah singnya ah kabudak yatim ara'aital ladzi yukadzibu biddin tidak ada epi epi diundang kemana-mana sampai luar negeri lamun aminna budak yatim tidak berpihak nyatakan kepada mereka akulah bapakmu nak juara ketiga tidak orang tua kapan kita mengajak mama jalan-jalan dengan motor hasil nanyuk pakai aplikasi si mama ngayuk motor menginjam data nanti si mama pernah dibonceng si mama keliling Purwakarta membongkar ceng celengan lalu mang jajan jajankan gamis bising ngeseret karena si bapak nges kapan ngelikin bahagiakan orang tua mau nanti Allah bahagiakan kamu saya kenal Fairul Tanjung yang punya trans saya kenal Rapi Ahmad saya kenal Jokowi saya kenal Ridwan Kamil saya kenal yang punya Krakatau State semua pecinta ibu dan sukses bukan di kepintaran tapi sukses ada di kesolehan karena bumi akan diwariskan pada orang saya nggak mimpi bu sampai spiral ini kalau Jakarta punya Yusuf Mansur kalau Bandung punya YouTube Manjur KB wau di YouTube saya dibarengi sama Kapolres Garut eh, Pak Tito di mana di Lembur mana ngelemburnya Garut ternyata tetangga Lembur ini doa ibu juga bakal FMA bakal dipertemukan orang hebat bakal Minang Sapangungi gubernur di Bandung Seribu bakal jadi keluarga jeng wali kota itu, bakal banget ayah na TV ngapain tadi jam 10 di TV jam 4 di TV mah malah kemarin ada undangan live Indonesia dan Indonesia pun di Purwakarta nyagi banget nah sakit kieu Evi mah suara bakal didengar di radio cek si mama oh didengar nggak ada yang nggak wujud Evi mah ke tanah suci kayak bakal minang jadi cowok endorse tanningnya diajak tuh kali gratis kabe maka dekati orang tua karena mereka adalah malaikat tak bersayap yang sering kita lihat di dunia ini tapi lupa si mereka kama robbayani sogiro mereka seperti Allah ikhlas boga budak 12 ka omehan kabe budakna cari leupeung 12 cara di pejabat saware ngeskolot indungna pikun ka daun rapat semua pikun daripada ngaributkan ke rumah jongkokkan si mama dengar nggak apa-apa mama di rumah jongkok yang penting kalian di rumah Allah ngeri maka berjanji anak-anak man yang sukses sebentar lagi dengan ridho orang tua kalau satu ketika kita sukses berjanjilah rumah kita agak besar, ada kamar khusus spesial buat kedua orang tua kita sebagai upah lelah mereka membahagiakan kita di masa mudanya dengan kasur terempuk, selimut terhangat, air terbersih, sabun terbangi, pasir tersejuk. Rajakan mereka. Nanti Allah rajakan kita. Rabbi aujini an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, Al-Ahqaf 15 Ajarkan tentang rasa syukur yang sesungguhnya Atas apapun nikmat yang kau anugerahkan kepada kami Termasuk nikmat dianugerahi kedua orang tua Perhatikan yatim saya sempat mau bunuh orang gara-gara nak saya minta jajan duit terboga kalau nggak punya agama terjadi pembantaian gara-gara nyeri hati budak teka jajanan tapi Allah menolong ayah seribu nilam bayangkan kalau anak yatim pengen jajan ke saham entar siapapun yang punya hajat kehendak jangan lupakan yatim mereka tidak seperti kita ibunya lebih dulu dijemput menangis Hati-hati dengan air mata yatim ketika menetes bumi. Pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadhughul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Tidak ada kuat kalau tidak ada lemah. Sayangi orang-orang yang lemah. Pesan saya kepada ibu saya. Pisingnya ahnya ngebarudak jalanan karunya. Sarena di emper kita selalu berbagi sedekah setiap detik berkah. Barang siapa yang membaca Quran sehari seayat, lalu tepat waktu berjamaah di masjid, lalu bersedekah setiap detik berkah. Tijaratan lan tabur marugi. Tek provinsi nanaon wae ge. kita ketemu Abah Budiman contoh nyata. Yatimnya ada berapa gitu pesantrennya gede. Bah, orang panggil karena hobi kita sama hidup mak cinta ibu. Yuk rekaman awal sekolah jangan lupakan titipan orang Allah berupa orang tua dan yatim Allah tidak pernah tidur tak takhuduhu sinatu wala nau. saya belajar sama Arifin Ilham yatimnya ratusan poligami pun tidak jadi masalah karena ada berkah di sana alapur weh kan dan meja di sana nangtung teh suku opat tiga porsi Kematangan nangtungnya ya, mun suku opat meren daripada hiji saya mending opat akut di mana salahnya saya coba ngantong bebeja ria berat mana minta izin jeng minta maaf pak jawab dari jumahan tuh berat mana minta izin yang minta maaf nyangges mun kapangi minta maaf kudu izin dan nah, jadi kadinya itu eh cek Rasulullah hei manusia hormati ibumu hiji ibumu dua ibumu tilu umuka umuka umuka seberapa kali berarti tiap budak kudu boga indung tilu jadi punya ah, kayak tim tong kagok pikanya ah, indungna ngantung bebejakan udah imah sepanai menyimpan istri muda akhirnya tua juga Kenapa jadi stres begini halo? Aa yang poligaminya kalian yang stresnya Jagalah hati Belalang kupu-kupu Nis tong riweh nih jahat tori Nikmati perjalanan hidup asik tong riweh Hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan soleha Sedikit cerita tentang saya Kenapa saya jadi Ustad Ngancan wani make kopeah Dikupluk weh. Kenapa Ustaz Epi dikupluk? Ewe, ustad koplok atuh Ustaz kenapa beda? Karena TV One memang beda. Saya kemarin diundang di Istana Negara Cianjur, komitmen lo lapain. Awas, saya kadinya daeng, tapi menang tuh pakai lepis di kaos. Karena pas ungu pernah diusir gara-gara pakaian kesopan. Sama kieu mentu, teu wios teu janten wantun galeut teu wantun ulah galeut di dituna sakitu teu ngabatikeun. Cok orang istana just the way you are. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Kau main juga teh ngambang dong anjir bau Dan doa si mama memaksa berpihak Emang eh, memang bakal digerohan ke presiden ya ngobrol tadi kata Pak Jokowi Jokowi apa sih rahasia anda kalau sampai anda jadi presiden semua dilayakkan. mau melayakan diri mau memantaskan diri mau menahan perasaan mau didoakan satu saja buat Mas Ustadz Edi rajakan ibu nanti Allah rajakan kamu fakta pak tapi pernah boga hammer mobil tek ngaji mah di Bandung hammer boga dua bodas yang gede mogok di jalan eh, macet di Jatinangor dia pakai papua kan dia macet mahasiswa tak apa saya jerona pejabat apa sih lebay banget senang orang macet ini enak aja pengen rut buka web parana kan hammer mah ya parana langsung saya naik tadinya set apa kabar semua dan Epi, ya. Seetik milik lobaris. Pas-pasan, pas butuh, pas ayah. Dan cek si mama, tekudu meri. Namun Epi butuh, pas butuh, pas ayah. Jangan kau kejar fisik dan cantiknya kamu lelah. Sudah pinjam sa saja namanya. Untuk kamu tikung di sepertiga malam. Kalau kamu cinta setengah mati. Perkosa dalam doa. Ya Allah, hayang hammer ya Allah. Hammer kan mobil aja dibawa. Saat ayo ngaji, yang mobil mana yang ngajamu Ustaz? Make iya. Subhanallah. Hati-hati, hanya doa yang merubah hati. Asli nah. Cuman ya ulah terjebak, udah gampang. Perlu di udah-udah fisik nalalah. Oh, perlombaan Agus Terus kemarin paling berat perlombaan naon bagi saya mah perlombaan ngangkat kiri di hajatan mantan ayangnya ngaku betul eh sabar sabar Abi abike pernah ngalaman diundang mantan kawinan datangi bukti kuat keimanan kuat keikhlasan datangi senyumi berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah terus hibur kamu ayah elek di hajatan nama hibur mang lagu Evita Malang kandas satu Terus nyanyi jumpa jumpa nak tajo pasal basel tahu ambel hajikna tonyok ya puas puas puas Dir mantan maafkan aku yang dulu Jangan tanya aku di masa lalu karena aku tidak di sana lagi. Dulu aku haram jadah. Sekarang kalian untuk mereka tahu aku punya niat dan tekad sampai mereka mau akad. Bila ya, nanti saatnya telah tiba. Tren. Kemana aja? Aku sukses aja kamu nyamperin. Ketika aku dulu berani mati untukmu, kamu tinggalkan aku. Sekarang kamu ingin kembali? Tidak, Marisol. adventure, tinggalkan masa lalu, moving on. Lihat spion mas waktu-waktu. Berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Bebe jangan si mama, mami kudu koma, nges kayak baralik deh. Aslina nyalamperkeun urang deket jeung Allah mah rumus matematika. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah amazing, utama Allah mereka Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu setuju? Keprokelan kami lagi kalian japati kayaknya berurang lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Allah ada masalah tiada ngancet Allah deketan indung aslina cek mama nya nya cek mama dia dia tapi yang naon deh yang ngariung deh mah jeung keluarga ngariung saya nggak beli mah deh mah proses mah itu ya, rezeki mah kejutan hanya doa yang berubah takdir maka mun indung ayah kene tadi mau mulai tuh, kacida reka mana atau gaya benget, pabelit yang bujur asa maju pada lamun rek itu wae tenan naon singan itu nyawa tong sok mama perjuangan anak kan berbahagia segede ngesulat Tuhan semawadah kesejahteraan seringan je ya ya daun gedang ya kulum daun gedang ya daun sampai ya sok saya udunan sama ya peda ya di tareras balak serakan kotra karek karek ngahuap datang budak na orang ama donina naon sama donininya di ku si mama dibawa kacai di omehan Ya buru jaga buru tiis dan gue malah di dahar lagi. Dianggap saos. Tak kedua dia dia ada orang kakak ini mah rasanya nggak enak kan. Maka saya urus di Bandung tuh geng motor Brigas Monrek Ekstasi GBR Brotherhood semua nggak Saya bicara kematian, saya bicara tentang ibu. Mereka menangis dasar luar tuh boga hati. Tak paling rujit, jenama ganteng, gagah, tapi dora kakak hidung mah tubuh kancuran. Ya. Eh, baru dak di Bandung damai sok resi mama teh atuhkeun ningali urang soleh teh cerik cerik nanti cerik tulus teh lain cerik melang sok atau ngomong sok diberi naon lah ningali FBI lagi melangkene sebelumnya sih bisa mawana cabut deh doa nang mama untuk mah tapi jadi lupa dulu perlu doa mama juara bisa maka pikirku pun melayang jadi iya, kata si mama kata mereka Diriku selalu ditimbang Mereka dirimu selalu dipuja, dimanja, di, di tadi ayang naon di pangkulan. Jadi si mama mah sederhana, sopnya punya tabungan, saudara ya eh, dua puluh ribu cukup karena bahagia kena si mama mah. Udah ke minimartnya, belikan si mama pakai sabunan naon odonan nawan sih beli cara mama assalamualaikum Nah, tumben, nu datara. Nah, tumben. Mang putih dengerin ceramah ya sih mah. kurangnya non ciri pasti langsung kena ngot. Mama rido. Doakan aku mah. Jadi diminta ge mama mah aku. Enggak main mah serius. Pengen doa mama terdengar sama aku sendiri yang naon. Seriusan. Eta nawan akhirnya sih sabun sikat ya mah nah maksudnya mau sabun dan mama ge ngawarung boga mah bukan itu maksudnya mah berapa kali mama ngemandiin aku gosokin gigi aku sampai aku terlihat ganteng seperti siapapun ingin berfoto denganku jasa mama tuh mah ya mama kabayang kan suka ya, ridho Allah kutulus itu mah oh, ya curik tuh dikuramasan tuh besok drive mau bakal minum ke luar negeri Insya Allah kalau umur panjang saya Februari, Januari, Australia, Perth, Sydney, Melbourne, terus Jepang, Hong Kong, Washington DC, sepupu Mesir, Arab, doa mama. Sabun. Sabun. Ringan. Udah bahagia malah duit, money is not everything. Uang bukan segalanya temannya ya is nothing bukan duit liar oke. tapi mama butuh duit mama butuh orang soleh soleh soleh hijrah datangi mama karena saat aku resah gelisah cuman mama yang bisa menenangkan guys tepken EG beres yuk orang tahajud yuk pengalaman spiritual saya kenapa saya jadi seperti hari ini izin Allah lamani alima ataita wala mutia lima wanata wala yanfa'un jan min kaljan. kalau Allah sudah memberi siapa yang menghalangi kalau Allah sudah berkehendak siapa yang mau menghalangi, tapi kalau Allah belum berkehendak siapa yang mau memaksa? Mama jadi. Spiritual 40 tahun lewat 19 Januari 1976 hari Selasa jam 12 malam seorang Evi dilahirkan ke bumi antara hidup dan mati dari ngedennya seorang ibu yang hampir mati melahirkan anak. Saya ingat 40 tahun kemudian Neng, ah bobo di rumah si mamahnya. Sok eh naon ya gitu kangen we hayang bermulaan madu ya. mana nge sholat isya muka mukena Evi, mama biar doa di sujud terakhir yang panggil jangan anak mama kau berarti jarang ngalayat kan? Tanya minggu ini aja berapa kali ke si mama? Ingat ke si mamanya Idul Fitri untuk Mulai mawat, mulai naon, mereka butuh datang, kan ngomong si mama langsung ya Kongkorong Dulang, bener, akhirnya kerasa tuh buka induk anak Insting seorang ibu datang Evi eh, mah kalian dia naon nggak sekolah tadi disebutnya anak king anak aing daki aki labuh tina motor geng gorokna ma ma berarti buka indung tadi we Haji Budiman nggak ngagorokna hidup ma berarti buka indung saya juga punya ibu langsung si mama diuk di luhur orang kiri mah kan Evi mah capek capek capek naon tuh capek mah dah KBG capek tuh mah capek hati saya dijawabnya tapi mau izin mah inget gak? begadang lah setengah gadang jam 12 nya tuh kita mau makanan resep mama tapi dari diuapan gue apinya yang dong, gue terus kita ngobrol mah inget tuh 40 tahun yang lalu itu 40 tahun loh mah oh, oh, oh senangnya terus mati antara hidup dan mati hampura apinya mah hampir nggak bunuh mama ketika mama melahirkan ya, ya. hayang tenang hati mah hayang berkah usaha hayang tenang perjalanan hidup ngobrol yang paling lucu paling punya sejarah mana mah untuk mantok beberapa nak itu istilah mah kita hajud yuk jam 12 jam mama terlalu lepas tapi emang nak oh atau bisa budulah jam 12 teng pas saya lahir itu cantik ulang tahun sebenarnya cuman pengen aja sih umur kan tuh ternyata spiritual yang paling hebat dan nikmat sepanjang saya tuh berbagi sedikit pengalaman ketika kita sholat bersama ibu yang melahirkan kita lalu al-fatihah kita diaminkan oleh malaikat tak bersayang bernama ibu khairil orang teh masih bersujud di Pak Nuhun Pak Epi bisa Mama bakal jadi ulama Epi mah bakal doa ibu mau dikabulkan Tuhan dan kutukannya hati-hati ibu kalau marah ke anak jangan pakai nada dan kata-kata yang meng mengutuk bangsa Asia goblok siapa juga bapak maneh monyet langsung udah pakai Karena dosa jina, dosa doraka ke orang tua bakal diperlihatkan di dunia ini. Aslinya so buktikan doraka ke kakol. Maka sudah hijrah menuju pribadi-pribadi yang soleh dan solehaman sudah punya lingkungan yang signifikan, tinggal dibangun saja silabusnya. Sekali seminggu ada ritual lah, ibunya dibawa jalan-jalan, Sebetulnya dibawa ibunya, berselfie sama mama, disinggung di wajah terakhir yang kita lihat dari wajah ibu kita kaget kok pulang dari sini kenapa rumah dikerubutin tetangga-tetangga mama ada apa? Teteh tahu Mama wafat Nangis tuh Biasa yang pulang dari sekolah Mama tersenyum Simpul membukakan pintu Sekarang wajahnya pucat pasi Bibirnya keluh dan bisu Biasa tangannya mengelus ubun-ubun dan rambut kita sekarang aku Tak bernyawa lagi lalu kemudian dimandikan, lalu kemudian dikapani mulai tertutup wajahnya untuk perpisahan yang lama, lalu dihantar ke keranda, lalu semakin mendekati kuburnya, tutupan papa, kamari kamanawai. Tapi jangan putus asa, tidak ada istilah terlambat. Hanya doa yang merubah takdir, hanya sikap yang soleh yang merubah takdir orang tua. Wawalidun solihun yad'ulahu anak siapa ini? Kecil-kecil sudah hafid Quran, diciwit. Inungna ditanyakan, anak siapa ini? Maka banyak berapa juta ibu, ayah yang menunggu doa-doa anaknya. Ketika ada ibu yang disiksa karena maksiat pribadi yang belum teristighfari dan terampuni. Lalu ada hadis kunci menyatakan, banyak orang tua yang disiksa tapi tiba-tiba ketika ibu ayah kita disiksa di kuburnya terhenti seketika. Lalu ibu ayah kita bertanya, kenapa kau hentikan siksaanmu wahai para malaikat kepadaku? Jawabannya sederhana. Ada doa anakmu yang soleh dan sedang menyebut namamu di detik ini. Berapa kali dalam sholat kita, sujud kita menyebut nama kedua orang tua kita? Allahumma gfirli wa warhamuma tamarobayani sobiya Ya Allah cabut rasa sakit dan penyakit siapapun orang tua kami yang sedang terbaring sakit karena akut penyakitnya doa anak yang soleh didengar cuman kita nyapelit Ya Allah lunasi hutang-hutang orang tua kami terlebih bekas membiayai kami dan membahagiakan kami sekolah kami kuliah kami kami tidak pernah tahu datangkan rezeki dari sisimu langsung untuk kami ringankan beban mereka umrohkan hajikan haji kan orang tua simu ya Latif. Pertemukan kami kelak di surga yang sama bersama keduanya. Warahmu maka marobayani sogiro untuk memeluk mereka. Menyayangi mereka. Seperti mereka menyayangi kami waktu kecil. Sok doakan sok. Kalau judulnya hijrah menuju pribadi pada yang soleh. Karena wawal itu solihun yang bulahu yang tidak akan terputus seperti Ibrahim, Hajar, Sarah punya Ismail dan Ishak. Berani berkorban untuk berkurban. Berani berkorban untuk anak sehingga menjadi jam-jam yang tidak pernah habis dan surut diminum jutaan orang. Itu yang disebut sedekah Jadi ya Jangan lupakan man, madrasah aliyah negeri, uh, ilman yuta Pak Umihi ilmu yang bermanfaat Allahumma anfa'na bima alam tanah ya Allah berikan kemanfaatan kami belajar ilmu yang bermanfaat di man ini bima alam tanah manfaatkan apa yang kau ajarkan kepada kami walim nama yanfa'una wa jinna ilman fauna ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkan kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami menjadi khairun nas anfa'uhum linnas dari manusia yang bermanfaat bagi yang lain semoga man juara Semoga siapapun yang sekolah di sini bahagia dunia dan akhiratnya. Berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Jangan punya durhaka terlebih kepada orang tua. Hari ini kita di punggung bumi, besok kita dihijrahkan secara paksa ke perut bumi. Baju kita hari ini berbeda, besok mau disamakan, dipaksa kafan, tak berjahit, tak bersaku, murah, kasar, berbahan kasar kapanpun tidak tahu untuk siapa dirinya digunting kapan namanya unik kapan kita dikapankan wallah ala kendaraan kita berbeda besok sama keranda setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu setiap dengan materi orang bisa menabung di bank yang ia kehendaki untuk berinvestasi ketika di operasi butuh transfusi bisa beli darah ke PMI tapi bisa nggak beli nyawa setiap orang bisa beli buku tapi nggak jamin bisa beli ilmu setiap orang bisa beli kosmetik, tapi cantik relatif. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Sayangi ibumu. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, cium tangannya, cium kakinya, sampai ke nanti. Jangan lupakan guru adalah orang tua kita kedua di sekolah jangan sakiti hatinya akhirnya ada puncak tertinggi akidah adalah akhlak bukan jihad. Innama bikustul utami mama karimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. kau hormati guru, sayangi teman, rajinlah belajar supaya kau pintar. Pintar adalah soleh. Soleh jaminannya kepintaran. Maka hijrah menuju pribadi-pribadi aja. Karena pulang masing-masing bangun pribadi mulai dari diri sendiri mulai dari hal kecil mulai dari saat ini Allahumma firli li wali wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kaji situ kopi sakit sakitu ya etomat ya penting tamat kasih panjang jalan ke macet mari panjang-panjang sih buru macet karena saya empat titik hari ini Abah, Man, terus sekarang ke Tangerang eh ke Karawang sorry nanti malam pulang ke Ciganea dan masih ada satu kajian lagi di Bandung kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi sorry to say namanya nggak bisa dipanjang-panjang biar saya diundang lagi Hiji menang pantun di deui. kasih pondok, kasih panjang, pamrokna di situ, rek pondok, rek panjang, apal ngan sakit tuh jadi karena amplop ya sok ah biar mannya berkah ah saya sekali semuanya sekali Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah nawir kulubana nawir kulubana cahayai hati setiap kami cahayai hati setiap kami binuri binuri dengan cahaya dengan cahaya hidayatika hidayatika petunjukmu petunjukmu kama sebagaimana Awartal ardo engkau cahaya bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu dan abadan selama-lamanya Rabbi ya Allah ya Rabb kami ya ya zidni, Tambahkanlah, kepada kami. ilman, ilmu, warzukni, dan rizikanlah kepada kami pemahaman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alamin. Penutup mungkin ada ilmu. Tidak setiap salam harus dijawab. Contoh nama Ustaz salam ke kuburan assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum ikut. jawab dong lompat jawab terus salam nasolat pernah tuh ya, ayah imam menang makmum lebay assalamualaikum cuma muntai walikum saya ilmu tidak semua salam harus dijawab sepakat ya sama halnya seperti tidak semua berdoa harus mengangkat tangan ayah doa dengan lengan tapi ngangkat suku doa naon doa asup ke WC doa asup ke masjidnya bener tuh ya tuh unik ngangkat lengan ngangkat suku tapi nah deh nggak doa ngangkat lengan tengangkat suku tapi anu ngangkat doa kolot tetap rekian orok nah deh unik ngadoa teh ngangkat lengan juga iya kieu. Doa naon eta? Doa jumba lain. Doa berceramah besan. Assalamualaikum warahmatullahi سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله